الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adapun selanjutnya amma ba'd هذا الدين منصور بإذن الله Agama ini kata beliau dengan izin Allah Azza wajal pasti menang. Fa'al al-Miqdad ibn Amr ibn al-Aswad radhiyallahu anhu qala Al-Miqdad daripada Miqdad Ibnu Al-Aswad radhiyallahu anhu berkata Qal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata beliau dan berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yabqa ala dhahri al-ardi la yabqa ala dhahri tidak akan ada tersisa di permukaan bumi ini baitu madarin wala wabar بيت بيت مدر ولا وبر المدر بيت الطين المبني eh, tidak والوبر tersisa, بيت الشعر tidak akan tersisa di permukaan bumi ini rumah yang terbuat daripada tanah liat dan rumah yang terbuat daripada uh, apa tumbuhan artinya asap huh? asap apa الوبر الوبر هذا الطين بيت الشعر بيت الشعر والمدر بيت الطين tidak tersisa permukaan bumi ini suatu rumah yang terbuat daripada eh, tin, tanah dan tanah eh, rumah yang uh, eh, sya'biyah, rumah penduduk itu. Ya. Illa adkhalahu Allah kalimat al-Islam. Kecuali Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke rumah tersebut kalimat Islam, kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kalimat al-Islam, ini menyebar al-Islam. Bi'izzi azizin dengan ke keagungan dan kemuliaan dalilin atau dengan kehinaan dan dihinakan imma yu'izzuhum Allah fayaj'alhum min ahliha imma di diagungkan atau dimuliakan oleh Allah azza wajal maka Allah yang muliakan au yudhilluhum fayadinuna laha au yudhilluhum فيدينون لها atau Allah menghinakannya, kemudian dia beragama dengan demikian. والحديث أخرجه الإمام أحمد وحسنه العلامة مقبل الوادعي Hadis ini keluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. فالحمد لله ها نحن في البلاد الأندونيسية وهي تبعد عن مهبط الوحي مئات وآلاف الكيلو Alhamdulillah kita sekarang di Indonesia yang mempunyai jarak ribuan mil daripada kota Madinah tempat turunnya wahyu فلا نجتمع مع مجرد أو مع مسلمين فقط وإنما مسلمين ودعاه إلى الله وطلاب علم فالحمد لله على نشر هذا الدين kita di sini berkumpul dan bertemu bukan hanya sesama muslimin saja enggak, tapi bahkan bersama para penuntut ilmu dan para asatidah dan sebagainya, ini tidak lain bukan adalah karena kemuliaan Islam itu sendiri. Fadinu mansur. Maka agama ini pasti ditolong dan dimenangkan oleh Allah Azza wa Bika au bi ghairik. Ima itu disebabkan engkau atau disebabkan selain daripada engkau. Fakun minan nasirin li hadzal maka hendaklah jadilah kalian atau kita sebagai penolong-penolong terhadap agama ini. Wa nasruddin yakunu bis-sinani wal-lisan. Agama ini akan ditolong oleh Allah Azza wa Jal imma dengan pedang wa imma dengan lidah, lisan. Wal wajib ala thullabil ilm nasr hadha ad-din bil lisan ay bil hujjati wal bayan. Dan diwajibkan kepada para penuntut ilmu hendaklah mereka menolong agama ini dengan lisan dan dengan ilmu. ودرسنا كما لا يخفاكم هو في نواقض الإسلام Dan pelajaran kita di hari ini adalah tentang menyambung tentang perkara pembatal-pembatal keislaman. Totok mana totok? Tolong ini. وأخذنا في الدرس السابق بعض القواعد المهمة Pada pelajaran kemarin kita telah mengambil, telah menjelaskan sebagian keedah-keedah yang sangat penting. فمن المهم أيها الأحبة Dan yang sangat penting juga, wahai orang yang saya cintai, معرفة هذه النواقض معرفة سنية سلفية eh, dia harus bagi kita, hendaklah kita mengilmui tentang perkara-perkara pembatal-pembatal keislaman ini dengan eh, keilmuan dan pengetahuan yang betul-betul hakikat, yang betul-betul kokoh dan kuat. فهناك من استخدم النواقض في تكفير المسلمين Ada sekelompok manusia yang menggunakan eh, pembahasan-pembahasan tentang pembatal-pembatal Islam ini, tapi tujuannya adalah untuk mengkafirkan kaum muslimin. وهناك من أهمل هذه النواقض فلا يكفر أحدا من المشركين Dan ada lagi sebaliknya manusia-manusia yang memegang atau mengamalkan pembatal-pembatal Islam ini tetapi dia tidak mengkafirkan hatta kaum musyrikin. وهذا وهذا كلاهما في طريق خاطئ فالأول والثاني كلاهما في طريق خاطئ Maka kelompok yang pertama dan kedua ini adalah di dalam posisi sama-sama salah. وأخذنا قاعدة مهمة البارحة Dan kita telah menjelaskan kaidah yang sangat penting kemarin. ليس كل واقع في ناقض Bukan setiap orang yang terjerumus dan terjatuh kepada satu pembatal, pembatal tersebut yakunu kafira. Dia dikatakan sebagai orang yang kafir. Wa islamahu biyaqin dan kita telah mengatakan siapapun yang telah ditetapkan Islamnya, keislamannya, dan keyakinan yang benar, la yantaqil min hadzal yaqin ila al-kufr illa Dan tidak akan berpindah keislamannya kepada kekufuran kecuali dengan keyakinan juga. فنحن حينما نقول هذا ناقض نصف الفعل لا الفاعل Dan kita telah mengatakan eh, yang نصف الفعل إذا kita قلنا هذا كفر لا يلزم منه أن إيه. نقول من ارتكبه كافرا kita tidak akan mengatakan bahwasanya seseorang yang terjatuh terjerumus terjatuh kepada satu kekufuran tersebut kita nisbahkan dirinya sebagai orang kafir bukan demikian. فالإيمان والكفر أوصاف شرعية Maka keimanan dan kekufuran itu adalah merupakan sifat-sifat dan persifatan yang syar'i. فلا ينتقل الوصف من الفعل إلى الفاعل Tidaklah eh, membatalkan suatu sifat kepada pelakunya إلا بشروط kecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut. حتى نقول من ارتكب هذا الناقض هو كافر لا بد من عدة شروط Sehingga kita tidak akan mengatakan bahwasanya siapapun yang telah terjerumus kepada suatu pembatal Islam tidak kita katakan dia kafir kecuali melalui syarat-syarat sebagai berikut. ثبوت هذا الفعل أو القول أنه كفر من الكتاب والسنة Sebut. ثبوت هذا الأمر أنه كفر بدليل من الكتاب والسنة الشرط Pertama الأول. eh, ditetapkan dan ditentukan bahwasanya perbuatan kufur ini ditentukan ditetapkan ditentukan dengan dalil-dalil. Dalil ah? نعم Bidalil, أن bidalil. هذا الوصف وصفه القرآن والسنة أنه كفرا bahwasanya perbuatan ini telah disifatkan, telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwa adalah perbuatan kufur. أن فاعل bahwasanya perbuatan ini telah disifatkan, telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwa adalah perbuatan kufur. Anna fa'iluhu dan bahwasanya pelakunya yakunu mukallafan ay balighan aqilan musliman mumayyiza bahwasanya pelakunya adalah orang yang mukallaf seperti Islam kemudian balik rumah al-aql aqil muslim muslim balik mukallaf mukallaf ram yang diberi taklif. Hmm. لأن نحن ندرس النواقض والنقد معناه ماذا ضد الإبرام فساد الشيء بعد إحكامه نحن ندرس النواقض kita mempelajari pembatal-pembatal Islam ini فندرس من انتقل من الإسلام إلى الكفر kita mempelajari seseorang yang pindah daripada keislamannya kepada kekufur kekufurannya. Wala nadrus fil kafir asli. Kita tidak mempelajari, tidak menjelaskan tentang kufur yang betul-betul asli. Muslim waqa'a fi naqib. Kita mempelajari adalah seorang muslim yang terjerumus di dalam perbuatan yang membatalkan keislaman. Hadha huwa darsuna wa hadha mawdu' al-kitab. Inilah yang kita pelajari dari ini dan inilah topik daripada kitab yang kita buka. Syarat ketiga, bulugh al-hujjah. Syarat yang ketiga adalah hendaklah sampai kepada seorang tersebut hujah, dalil. Wa ma'na bulughul hujjah dan makna daripada bulughul hujjah fahmuha. Makna sampai kepada dia eh, dalil itu adalah paham dia tentang dalil tersebut. Fa'ana law ila rajulin bahwasanya perbuatan yang Anda lakukan ini adalah perbuatan kufur yang akan mengeluarkan Anda daripada keislaman. Dan dia sama sekali tidak tahu bahasa Arab. hadis Sampai kepadanya hadis. Hal hujjah Apakah sampai kepadanya hujjah, dalil? Jadi, la, labud an yafham. Labud an yafham. Jadi, tidak bisa kita menghukum demikian saja sampai dia betul-betul paham tentang hujah tersebut. فبلوغ القرآن البلاغ معناه فهمه Sampainya kepadanya Al-Quran, kata-kata balang sampai kepada itu adalah paham dia tentang dalil tersebut. وضح Jelas gitu. وضح Jelas kan? استصحبوا هذه القواعد مع العشرة القواعد الذي تأتي Dan akan mengikuti tentang kaidah-kaidah ini dengan berbagai kaidah sebagai berikut. وقلنا أن نواقض الإسلام ليست عشرة فقط Dan kita telah mengatakan bahwasanya pembatal-pembatal Islam itu bukan hanya 10 saja. شيخ الإسلام جمع أهمها وأخطرها وأكثرها وقوعا Syekhul Islam telah mengumpulkan eh, أهمها yang paling penting dan paling berbahaya Waktaruha, waktaruha واكثرها وقوعا dan yang paling banyak terjadi di kalangan masyarakat kalangan umat dan manusia ini wa illa qad jama' ba'd ahli ilm an-nawaqid ila 400 padahal ada di kalangan para ulama juga mengumpulkan pembatal-pembatal Islam itu sampai kepada 400 pembatal Islam lekathir al-baras 400 400 jama' jama' وهناك قاعدة احفظوها والزموها في هذه النواقض Dan di sana ada kaidah-kaidah tolong diperhatikan dan dihafal terhadap pembatal-pembatal ini. كل ناقض كل ناقض Setiap pembatal يحتمل فيه التفصيل yang menghajatkan kepadanya ditafsirkan perinci لا يجوز إطلاق التكفير به tidak dibolehkan bagi seorang untuk mengkafirkan secara mutlak dengan kaidah tersebut. Kullu naqidin yahtamilu at-tafsil la yajuz al-itlaq at-takfir bihi. Kullu naqidin setiap pembatal yahtamilu fihi at-tafsil yang menghajarkan kepadanya ditafsirkan perinci la yajuz itlaq at-takfir bihi tidak dibolehkan bagi seorang untuk mengkafirkan secara mutlak dengan kaidah tersebut. Kullu naqidin yahtamilu at-tafsil la yajuz al-itlaq at التكفير به فأنت حينما ترى من السحر ما هو كفر مخرج من الملة ومن وما هو سحر بيان تخيل حركة خفة يد فالأول كفر والآخر ليس بكفر seperti misalnya sihir sihir secara mutlak atau kufur. في السحر الذي يستخدم فيه والاستغلال هذا الكفر وفيه خفة Nah, اليد sihir kalau digunakan kepada perkara-perkara yang rusak itu adalah kufur. Tapi di antara sihir itu makna juga adalah al-bayan, penjelasan. Itu tidak dikatakan kafir. وهناك من لم يحكم بما أنزل الله فيه تفصيل فلا يجوز إطلاق القول بالكفر فيه Demikian juga ada perkara-perkara seperti misalnya seseorang yang atau satu seseorang tidak berhukum kepada hukum Islam, maka secara mutlak dikatakan kafir, tetapi tidak dikatakan kafir mengeluarkan daripada Islam. ثم أخذنا الناقض الأول ثم أخذنا الناقض الأول Kemudian kemarin kita sudah menjelaskan pembatal Islam yang pertama. وهو Kama qala al-musannif rahimahullah yaitu adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala qala al-awwalu beliau berkata yang pertama pembatal Islam itu adalah asyirku fi ibadatillah yaitu syirik di dalam beribadah kepada Allah azza wajal wa ma'na asyirku dan, huwa, ma dan makna kesyirikan adalah kullu haqqin min huquqillah setiap hak daripada hak-hak Allah Azza wa Jal sarfuhu li ghairihi dipalingkan atau diberikan kepada selain Allah Azza wa Jal atau musyarakatuhu li ghairihi atau di persamaan artinya berserikat di dalam uh, hak Allah Azza wa Jal tersebut kepada yang lainnya fahu syirkum billah maka itu dikatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan ungkapan yang lain sarfu شيء من خصائص الله لغير الله yaitu memalingkan suatu kekhususan daripada kekhususan-kekhususan kepada Allah Azza wa Jalla kepada selain Allah Subhanahu wa taala وذكرت لكم الفرق بين الشرك والكفر Dan saya telah menjelaskan kepada antum sekalian kemarin tentang perbedaan di antara syirik dan kekufuran. فكل كفر شرك Maka setiap kekufuran itu adalah syirik. Setiap kekufuran itu syirik. Walaysa kullu syirkin kufur. Dan bukan setiap, setiap, setiap atau bukan semua kesyirikan itu kufur. Fadzabhu wal nadru lil qubur syirk. Seperti misalnya menyembelih atau bernazar kepada kuburan itu adalah syirik. Allah wa rasulahu wal iyadu billah kufur. Sementara mencela Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu perbuatan kubur. Fal-kufru yakunu fi raddil haqq. Kekufuran tersebut bisa terjadi adalah ketika menolak kebenaran. Wasyirku yakunu fil ibadah wa isyrak akhar ma'allah. Wa isyrak akhar ma'allah. Dan kesyirikan itu terjadi adalah di dalam masalah peribadatan atau mempersekutukan bersama Allah Azza wa Jalla. Faqala asyirku fil ibadah. Maka beliau mengatakan asyirku syirik di dalam peribadatan. ف- فالميزان العبادة كل عبادة لله أشركت به أو أشركت بها مع الله فهو كفر بالله وشرك Ibadah. الشرط العبادة Syirik merupakan ibadah. فإذا عرفت ما هي العبادة Apabila kalian mengetahui apa itu ibadah, أخلصتها لله dan kemudian kalian uh, kamu ikhlaskan kepada Allah Azza Wajal. Walam tusyrik ma'ahu ahada. Dan kamu tidak mempersekutukan bersama Allah sedikit pun. Fama hiya al-ibadah? Maka apa itu dikatakan ibadah? Kulluna nahfaz tafsir Syekh al-Islam lil ibadah. Dan setiap, setiap kita mungkin telah hafal bagaimana definisi ibadah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ismun jami'un yaitu ismun jami' penamaan yang sangat luas من الأقوال والأعمال Baik itu berbentuk daripada perkataan-perkataan dan amalan-amalan الظاهرة والباطنة yang nampak dan yang tidak nampak. كل ما يحبه الله لكل ما يحبه الله dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla wa yardah. Dalam aqwali wal أي a'mal. من الأقوال والأعمال نعم Daripada perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. فالنواقض تكون بالقلب Maka pembatal itu bisa saja terjadi daripada perbuatan hati. وهذا لا مجال للتفصيل فيه Ini tidak ada kesempatan untuk ditafsirkan pada diperinci padanya. لأن القلب لا يستطيع المخلوق أن يتصرف فيه Karena yang namanya hati tidak ada seorang makhluk pun bisa ikut campur dalam perkara itu. ولا يكون فيه الإكراه dan tidak terjadi dalam bentuk pemaksaan. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان Kecuali orang yang dipaksa Sementara hati nuraninya adalah uh, tenang di dalam keimanan. Wal kufru yakunu bil aqwal. Maka kekufuran itu kadang-kadang berbentuk daripada perbuatan-perbuatan perkataan. Perkataan-perkataan. Kesabillah wa sabbi Rasulillah. Seperti misalnya orang mencela Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yakunu bil af'al. Bisa saja dengan perbuatan. Karami al-Quran wa kalamullah bil qadurat. Atau seperti misalnya orang mencampakkan Al-Quran sebagai kalam Allah ke tempat yang kotor. فالشرك في العبادة محبط للأعمال Maka syirik di dalam peribadatan kepada Allah Azza wa داود وداود وسليمان النبي سليمان وأيوب وأيوب ويونس ويونس ويوسف ويوسف وموسى وموسى وهارون وهارون وزكريا وزكريا ويحيى ويحيى وعيسى وعيسى وإلياس وإلياس واليسع واليسع ولوط أه؟ ولوط wa Lut. وذكر أن هدا أنه هداهم إلى صراط مستقيم Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah menunjukkan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. فهؤلاء أفضل الخلق قال لهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون Mereka adalah merupakan para anbiya tadi merupakan makhluk-makhluk yang paling terbaik. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka hapuslah seluruh amalan mereka tersebut. فالشرك a'zamu dhanbin 'usiya Allah bih. Kesyirikan itu adalah dosa yang paling terbesar seseorang melakukan dosa kepada Allah Azza wa صاحب الشرك مخلد في النار حرام alaihi jannah. Seorang pelaku kesyirikan tersebut dia akan kekal di neraka dan haram baginya jannah Allah Azza wa Innahu man yushrik billah Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harrama Allahu alaihi al Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atasnya surganya. Wa ma'wahu an-nar dan tempatnya neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Maka tidak ada bagi orang-orang yang zalimin, zalimin bermakna musyrikin. Qala Eh, Syekh, zalimin bermakna musyrikin. Naam. Tidak ada bagi orang Zulman akbar. Eh. Zulman akbar. Zulman akbar. Naam. Tidak ada bagi orang musyrikin atau zalimin tersebut penolong selain daripada Allah Azza wa Jalla. ثم قال شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ومنه الذبح لغير الله Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di antaranya adalah menyembelih selain kepada Allah Azza wa Jalla. والذبح وسمى الذبح لكثرة وقوعه بين الناس Dinamakan sebelihan karena banyak terjadi di kalangan manusia. والدليل على أن الذبح عبادة Dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya menyembelih itu adalah merupakan ibadah. خليهم يجاوبوا اجعلهم يجاوبوا Hah? كلمهم ايش الدليل yakni beliau nanyakan apa dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya sembelihan itu adalah ibadah. Apa dalilnya? Fadhal. Ah. Ah. Baik. أحسنت نعم Dalilnya adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. وكذلك فصل لربك Wanhar. وانحر Demikian juga dalil yang menunjukkan fasalli li rabbika wanhar. فقرنها ما أعظم ركن بعد الشهادة وهو الصلاة وهي الصلاة Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua tadi memba- me- menggandengkan di antara amalan yang paling besar itu ibadah dengan salat kepada Allah Azza wa Jalla. والذبح يكون فيه الشرك قلنا البارحة La- Sebelihan yang berbentuk satu kesyirikan itu adalah شرك في التسمية syirik di dalam penamaan, وشرك في العبادة syirik di dalam satu ibadah. والمقصود التقرب والقصد Yang dimaksud di sini adalah pendekatan dirinya dan tujuannya. فالذبح حينما يذبح المسلم يقول بسم الله maka sembelian itu adalah ketika seorang muslim menyembelih dia akan mengatakan bismillah. Yani astainu billah. Artinya adalah saya minta tolong kepada Allah Azza Jalla. Wa huwa qurba hadhi qurba lillah. Dan ini adalah merupakan uh, satu korban, satu penyembelihan yang dipersembahkan untuk Allah Azza Jalla. Misal al-udhiyah. Seperti misalnya udhiyah korban dari korban. Misalnya al-hadi atau hadiu ketika orang melaksanakan haji. Misal syukur lillahi azza wa jalla ala husuli ni'mah. Atau seseorang bersyukur kepada Allah azza wa jalla ketika datang kepadanya nikmat. Fahadihi qurba lillah. Dan ini adalah merupakan pendekatan diri kepada Allah azza wa jalla. Faman yadhbah qurbatan lil makhluq fahuwa asyraka fil ibadah. Maka barang siapa yang menyembelih dalam rangka pendekatan dirinya kepada makhluk, maka saat itu dikatakan dia telah mempersekutukan Allah sub- uh, tabaraka wa taala di dalam ibadah. ومن ذبح لله Maka وس- barang وسمى باسم الولي قال أذبح لله باسم الجيلاني باسم البدوي فهذا أشرك بالتسمية وهي شرك في الاستعانة maka barang siapa yang menyembelih dengan menggunakan dengan uh, mengatakan nama dia menyembelih atas nama eh, Badawi atau Abdul Qadir Jailani walau lillah walau lillah itu dikatakan dia telah persekutuan Allah Subhanahu wa taala di dalam sembelian tersebut walau dzabaha lil wali qurban lil wali walaupun dia menyembelih wa qala bismillah untuk wali untuk seorang wali tapi dia mengatakan bismillah Fahada asyraka fil ibadah. Maka orang seperti ini dikatakan telah melakukan kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Azza wa فلا بد من أمرين ذبح ويسمي الله وقرب لله maka wajib dua syarat dipenuhi oleh dia bahwa sembelihan itu adalah uh, يسمي الله ya, ma- menyebut nama Allah Azza wa Jalla dengan kata basmalah bismillah kemudian dia mendekatkan آية. qurbun lillah لله وقد يكون الذبح فيه تسمية لله سبحانه وتعالى ولا يكون قربة من الأمور المباحة bisa saja sembelihan itu ya uh, dia Yusammillah. Ya Yusammih. At-tasmiyah wajib fi kulli hal. Dia menyembelih itu, dia sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap saat. Misalnya menyembeli bismillah. Tapi bukan sebagai bentuk tujuan uh, eh, kurbun. Kurbah. Eh. Bukan bentuk, kurba lillah. bukan suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Hanya dalam bentuk perbuatan mubah. Mubah saja untuk. Misalnya, seperti misalnya orang menyembeli untuk makanan. sembelih dia untuk makanan dia. فالذبح مما يقع فيه بعض الجهال الذبح للأولياء Uh, sembelihan di antara yang banyak terjadi di kalangan orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang menyembelih uh, uh, selain kepada para wali والذبح للأموات atau sembelihan diperuntukkan pada orang-orang yang sudah mati Wadzabhu lil jinni khawfan minhum. atau sembelian diperuntukkan kepada jin karena takut kepada jin tersebut Wadzabhu lil muluki wal umara qurbatan lahum. atau sembelian ditujukan kepada para raja dan para pemimpin sebagai bentuk karena takut kepada mereka qala rahimahullah ats-tsani Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bentuk pembatalan kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا Yang kedua adalah barang siapa yang menjadikan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ada wasaid, ada perantara-perantara. Wasilah. Dan kemudian mereka berdoa kepada perantara-perantara tadi dan meminta kepada mereka syafaat, minta syafaat, minta pertolongan dan kemudian bertawakal kepadanya, kepada perantara tadi, maka itu secara ijma dikatakan perbuatan kufur. هذا الناقض الثاني هو داخل في الناقض الأول Pembatal yang pertama ini sebenarnya masuk kepada pembatal yang pertama. لأن من جعل بينه وبين الله وسائط أشرك في العبادة Karena dia telah menjadikan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara, dan berarti dia telah mempersekutukan Allah di dalam peribadatan tersebut. وهو من عطف الخاص على العام Dan ini adalah bentuk atfi persifatan yang khusus kepada yang umum. و- وأفرده شيخ الإسلام رحمه الله لك- لأهميته وكثرة وقوعه Dan di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengkhususkan di tempat yang kedua, pembatalan kedua karena banyak terjadi di kalangan umat ini. بل syirkul awwalina wal akhirin. Bahkan yang perbuatan seperti ini pembatalan kedua ini adalah merupakan kesyirikan yang terjadi dari kalangan umat terdahulu dan umat yang sekarang. Wa haula alladziina tarunahum dan mereka mereka ini yang kalian lihat mereka tersebut fi hadhihi azman di zaman ini yataqarrabuna lil awliya di mana mereka-mereka tersebut mendekatkan diri mereka kepada para wali ويدعوهم عند القبور dan mereka meminta dan berdoa di ويس- sisi kubur-kuburan mereka ويسألونهم dan meminta kepada mereka هو عين كفر المشركين dan ini adalah uh, itulah kekufuran yang sebenarnya terjadi di kalangan kaum musyrikin. فإن سألتهم هل أنتم تعبدونهم Kalau kalian bertanya kepada mereka, apakah kalian mengibadati mereka tersebut? فهم يقولون لا إنما هم وسطاء وشفعاء بيننا وبين الله Mereka akan menjawab, kami tidak beribadah kepada mereka tersebut, cuma kami menjadikan mereka sebagai perantara-perantara uh, di antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. فهم بضلالهم وانحرافهم mereka mereka tersebut dengan kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan mereka qasul khaliqa bil makhluk. qasul khaliqa bil makhluk. mereka mengkiaskan di antara khalik pencipta dengan makhluk faqasullah subhanahu wa ta'ala bimuluki dunia mereka mengkiaskan Allah subhanahu wa ta'ala dengan para raja di dunia wasyabbahuhu dan mereka serupakan bihim Allah subhanahu wa ta'ala dengan para muluk para penguasa-penguasa tadi. فهو هذا الداعي والمشرك يقول أنا غير مؤهل أن أدعو الله سبحانه وتعالى هذا الداعي والمشرك لهؤلاء Dan yang menyeru ini dan meminta ini eh, pada yang musyrik ini melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jal فأنا غير مؤهل أن أدعو الله مباشرة أنا غير مؤهل أن أدعو الله مباشرة Saya tidak mampu dan tidak mempunyai kemampuan untuk langsung meminta kepada Allah Azza wa Jal. فشبهوا الخالق بالمخلوق Maka mereka menyerupakan Allah Khalik dengan makhluk. وجعلوا أن الله بحاجة إلى وزير dan mereka menganggap dan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada uh, wazir, wazir itu pendamping atau sebagai menteri atau sebagai penyambung. Wa anna Allah bihaja an yu'limuhu bihal muslim bihal abd Dan dia seolah menganggap Allah Subhanahu wa taala butuh kepada seseorang yang memberitahukan kepada dia tentang hajat daripada makhluk tersebut. Wa anna الله عز وجل سبحانه وبحمده بحاجة إلى أن يستعطف ليرحم هذا العبد كما يفعل مع الملك Dan dia menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada seseorang yang bisa mengambil uh, kesenangan Allah Azza wa Jalla keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk uh, me- memberikan kebaikan kepada seorang tersebut kepada makhluk itu. وهذا من الأقيسة الفاسدة Dan ini adalah merupakan bentuk analog-analog atau kias-kias yang fasid, yang rusak. وهذا هو شرك كفار قريش Dan inilah bentuk kesyirikan yang terjadi di kalangan orang-orang kufar Quraisy. قال تعالى Allah Subhanahu wa taala mengatakan, والذين اتخذوا من دونه أولياء Adapun mereka-mereka yang telah menjadikan selain daripada Allah Azza wa Jalla sebagai penolong-penolong, ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka itu tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla sebetul-betul dekat. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan apa-apa yang mereka perselisihkan sama mereka tersebut. Inna Allah la yahdi man huwa dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunjuki beri hidayah kepada kadibun kafar kepada orang-orang pendusta dan orang-orang yang kufur kepada Allah. Fasammahum Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka itu Kadabah wa kufar. pendusta dan kufar. Fakufar Quraisy maka kaum kufar Quraisy ma kanu ya'taqiduna في أموا في في من يدعونهم وأصنامهم وغيرهم mereka أنهم ينفعوا يضروا kufar Quraisy mereka itu sebenarnya tidak beretikat, tidak berkeyakinan bahwasanya yang mereka minta tersebut di antara apakah itu berhala dan lain sebagainya bahwa mereka adalah uh, mampu mereka adalah makhluk-makhluk yang mampu untuk memberikan mudarat pada mereka dan memberikan manfaat. بل يعتقد أنهم تحت ملك dan bahkan mereka sebenarnya berkeyakinan bahwasanya peribadatan-peribadatan tadi itu adalah sebagai uh, eh, bahwasanya mereka dikuasai dan di kawasan Allah Subhanahu wa taala. Fakanu fi ayyamil hajj dan mereka pada hari-hari musim haji yaquluna labbaik Allahumma labbaik mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak kecuali satu syarik satu sekutu itu adalah milik engkau tamlikuhu wa ma malak dan engkau yang memilikinya dan dia sama sekali tidak memiliki apapun. ومع هذا كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. Dan bersamaan demikian mereka tetap melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW memerangi mereka. Karena kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid fiha kufrun wa iman. Pada kalimat tauhid tersebut terkandung tentang kekufuran dan keimanan. Wa iman, la ilah kufrun bima yu'bad bikulli ma yu'bad min dunillah. Keimanan misalnya, la ilaha tidak ada yang berhak diibadati dan itu bentuk kekufuran sering kepada Allah Azza wajalla. Illa Allah إثبات العبودية لله وحده لا شريك له. Kecuali Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk penetapan seluruh peribadatan itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. شيخ الإسلام حينما قال من جعل بينه وبين الله وسائط Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau mengatakan barang siapa yang menjadikan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu perantara-perantara fassara ma hadhihi alwasithah maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mentafsirkan memperinci apa bentuk e, perantara-perantara atau wasitah-wasitah tersebut karena hunaka wasitah masyru'ah karena ada di sana perantara-perantara itu yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla wa min ad-din dan termasuk daripada ajaran agama wa hunaka wasitatun muharramatun wa hiya syirkiyah. Dan di sana ada wasilah-wasilah yang merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falwasita allati baina al-khaliq wal khalq maka perantara-perantara yang dikatakan sebagai perantara di antara Allah Subhanahu wa taala khalik pencipta dengan makhluknya hiya irsal ar-rusul <coughs> yaitu adalah seperti misalnya diutusnya para rusul diutusnya para rusul itu merupakan perantara perantara di antara khalik dan makhluknya. Wa irsal al-anbiya dan diutusnya para para nabi. Fahaula'i hum wasita baina Allah wa khalqih. Maka para nabi dan para anbiya tadi merupakan perantara di antara Allah dengan makhluknya. Wa Syekhul Islam qasada an-naw' al-mamnu'. Eh, Syekhul Islam memaksudkan di sini adalah eh, qasada an-naw' al-mamnu'. Suatu suatu hal yang di, di, di, dilarang gitu satu bentuk yang dilarang. قال يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. Seperti misalnya mereka meminta kepada wasilah-wasilah tadi perantara tadi atau mereka meminta syafaat kepadanya. فأنت إذا سبرت القرآن إذا سبرت القرآن جردت القرآن أو قرأت القرآن dan kalian atau kamu kalau membaca Al-Quran atau membuka Al-Quran حينما يقول الله عز وجل yas'alunaka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya salunaka bertanya bertanya kepada engkau fayaqulullah li Muhammad qul <coughs> apabila Nabi SAW apabila beliau mereka kamu kepada mereka tersebut yas'alunaka madza yunfiqun mereka menanyakan kepada engkau apa yang ditafsir diinfakkan qul ma anfaqtum katakanlah apa yang kalian infakkan Mungkin khairin falil walidain Hmm? Qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain. Dari bentuk kebajikan dan bagi, bagi orang tua, kedua orang tua. Asyahid wa wasit al qal qul lahum yas'alunaka qul lahum. Bentuk wasitah atau wasilah itu adalah ah, iya. katakan kepada mereka. Yas'alunaka 'anil ahillah mereka kaum kaum uh, Quraisy atau kaum Quraisy bertanya kepada engkau tentang hmm. masalah uh, perputaran bulan maka katakanlah itu adalah bentuk kul dan itu adalah merupakan penunjukkan waktu-waktu bagi manusia tersebut. Dan mereka bertanya kepada engkau yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah uh, khamar dan maisir. Katakanlah kepada kedua katakanlah katakanlah yang keduanya itu. haram. Dan mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad SAW tentang bulan-bulan yang haram. Qitalin Eh, bertanya tentang masalah be- berperang di dalam bulan yang haram tersebut. قل قتال فيه كبير Katakanlah bahwasanya berperang di dalam bulan-bulan yang haram itu adalah merupakan satu dosa besar. لكن إذا جاء أمر العبادة Akan tapi apabila datang perkara Ah. masalah perintah ibadah, وإذا سألك عبادي عني <coughs> seperti kalau mereka bertanya dan menanyakan kepada engkau tentang tentang saya, Fa'inni qarib. katakan kepada mereka bahwa saya adalah kata Allah Azza wa Jal dekat kepada mereka. La yujad qul. Tidak ada kata-kata qul. La yujad irtafa'at qul huna. Hilang kata-kata qul di sini. Lianna Allah Azza wa Jal la yahtaj ila Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada perantara di doa di dalam doa ibadah. Di antara dia dengan makhluknya. Qala wa yas'aluhum syafa'ah. Atau kata kata kata berkata qala wa <coughs> Imam Muhammad Abdullah mengatakan di sini wa mereka meminta kepada makhluk-makhluk tadi syafaat pertolongan. Fasyafa'atu maka syafa'ah milku lillahi subhanahu wa ta'ala. Syafa'ah itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya yang di, diinginkan oleh dia sebagai bentuk pemuliaan daripada Allah Azza wa Jalla. tanfa'u syafa'ah dan tidak bermanfaat satu syafaat, satu pertolongan ahadan illa biiznillah. Siapapun orangnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. takunu illa liman radiya anhu. Dan syafaat tidak akan diberikan kecuali bagi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. فما, فما فغير ذلك فهي من الشفاعة المنفية الشركية Selain daripada demikian maka dia merupakan bentuk syafaat yang dilarang manfiyah, المنفية manfiyah is. غير لا. ذلك غير هذه الشروط فهي شفاعة منفية Maka selain daripada syarat itu maka dia dikatakan syafaat yang tidak eh, Eh, dibenarkan, terlarang gitu. Fasyafa'atul muthbatah syafaat yang ditetapkan ditetapkan oleh Allah Azza Jal. Syurutuha idnullahi biha. Syaratnya adalah Allah mengizinkannya. Fa'anta ayyuha da'i wal mutawassil bihadal mayyit Dan engkau dan engkau wahai orang yang meminta kepada wasilah daripada mayit dan sebagainya itu. Waridallah an syafi' Kemudian Allah ridho kepada orang yang diberi syafaat. Wa ma adraka anna Allah qad radhi وما أدراك هذا المتوسل آه. بالشفاعة المنفية ما أدرى أن هذا قد رضي الله عنه يعني الشفاعة الشركية نعم. فلا بد أن يعلم أن الله قد رضي عن الشافع إيه لا, لا. هذا الميت ما أدرك أن الله قد رضي عنه حتى تتوسل به kamu tidak akan tahu bahwasanya makhluk atau mayat sudah mati itu kamu tidak akan tahu bahwasanya Allah ridho kepada dia min syurut syafaat رضا Allah عن karena karena di antara syarat syafaat itu itu adalah Allah ridho kepada yang diberi syafaat itu. Dan syarat yang ketiga ridho Allah 'anil mashfu'i lahu. Tadi ridho Allah kepada Allah Azza wa kepada yang memberi syafaat dan sekarang Allah ridho kepada yang diberi syafaat. Tadi adalah Allah meridho pemberi syafaat dan kedua yang ketiga ini adalah Allah meridho yang diberi syafaat. وكم من ملك في السماوات والأرض في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا برا- إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Berapa banyak para malaikat yang di langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoi. Subhanallah ya sekali. وكم من ملك في السماوات Dan berapa banyak malaikat malaikat malaikat di langit dan di bumi <coughs> لا تغني شفاعتهم tidak bermanfaat syafaat mereka لا شف شيئا sedikit pun إلا من بعد أن يأذن الله kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada mereka. لمن يشاء terhadap orang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal ويرضى dan Allah ridho kepadanya. والشفاعة لا تنال إلا بترك الشفعاء Dan syafaat tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan meninggalkan syafaat. لا تنال لا تنال لا تنال إلا بترك الشفعاء Ah. بينك بين الخلق Wal والخالق Syafaat tersebut tidak akan bisa didapatkan oleh seorang kecuali dengan meninggalkan wasilah-wasilah perantara di antara dia dengan Allah Azza wa Jalla tadi. فالشفاعة Artinya meninggalkan kesyirikan gitu. فالشفاعة تنا- تنال بالتوحيد وبلا إله إلا الله Syafaat akan didapatkan oleh seorang adalah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan kalimat la ilaha illallah. قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم Telah datang suatu riwayat daripada jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'ad an-nas bi syafa'atika yaum al-qiyamah?" Siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat engkau dari kiamat ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi." Yaitu Rasulullah SAW mengatakan yaitu seseorang yang akan mendapatkan kebahagiaan dengan syafaat saya adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas daripada hatinya dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. فليس نطق لا إله إلا الله مجرد نطقا بها بالشفتين Bukan makna la ilaha illallah adalah sekedar ucapan dengan kedua bibir saja, enggak. فلا إله فمن حقق لا إله إلا الله maka barang siapa yang mewujudkan, artinya mempraktekkan kalimat La ilaha illallah. Kafara bikulli syufa'a. Dan kemudian dia mengingkari segala bentuk perantara-perantara di antara dia dengan Allah Azza wa Qala wa yatawakkal alaihim. Dan kemudian Imam Muhammad bin Abdul Rahman mengatakan wa tawakkal bertawakal atas Eh, makhluk-makhluk uh, tadi. Wattawakkul ibadah qalbiyah. Dan tawakal adalah merupakan ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh hati manusia. Wahia sidqul i'timad ala Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu adalah seseorang yang betul-betul jujur di dalam menggantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'al akhdi bil asbab syar'iyyah dengan dengan juga melaksanakan sebab-sebab yang disyariatkan untuk mencapai tawakal tersebut. Maka seseorang yang bergantungan kepada sebab saja, kepada sebab dia bergantungan itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Sementara sebaliknya seseorang meninggalkan sebab itu adalah bentuk celaan terhadap syariat. كيف يكون التوكل على الله Bagaimana bentuk wujud ketawakalan kepada Allah Azza wa Jalla itu? أن توجه القلب Bahwasanya hati yang betul-betul menghadap kepada Allah كله يكون لله seluruhnya adalah betul-betul karena Allah. ولا يلتفت للسبب بعد فعله Jangan sekali-kali dia menoleh kepada sebab setelah melakukan tawakalan itu. بمعنى يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى Dengan makna adalah dia uh, menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ولا يتعلق بهذا السبب الذي بذله <coughs> tidak boleh dia bergantungan kepada sebab yang telah dia lakukan. فالتوكل عبادة كالصلاة وكالزكاة وكالصيام Tawakal itu adalah merupakan ibadah seperti misalnya sholat, kemudian zakat, eh, sholat zakat, أي من العباد من العبادات itu merupakan merupakan bagian daripada ibadah. فلا يجوز Maka tidak dibolehkan bagi seorang أن تقول توكلت على الله وعليك Tidak boleh dia mengatakan saya taw- tawakal kepada Allah dan atasnya juga. ولا توكلت على الله ثم عليك Tidak boleh dia katakan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian atas engkau. انتبهوا لا تقل توكلت على الله وعليك ولا تقل توكلت على الله وعليك Tidak boleh kita mengatakan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga atas engkau dan tidak boleh juga dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah Azza wa dan atasnya. Karena tawakal adalah merupakan ibadah yang semata-mata diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin taqul tawakkaltu 'ala Allah. Akan tapi kamu mengatakan saya bertawakal kepada Allah saja. Wa wakkaltuka. Wa wakkaltuka dan, dan saya, dan saya wakilkan kepada engkau. بعض أهل العلم جعل هذا اللفظ توكلت على الله ثم عليك من الشرك Sebagian para ulama mengatakan saya bertawakal kepada Allah, kemudian kepada yang atas engkau juga itu termasuk sebagian daripada bagian daripada syirik. لأنها عبادة محضة لله Karena tawakal itu adalah merupakan ibadah yang semata-mata itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. مثلها مثل كالذي يقول صليت لله ثم لك Seperti orang mengatakan saya sholat karena Allah, kemudian karena engkau juga. لأن التوكل عبادة محضة لله Karena tawakal adalah merupakan bentuk ibadah yang semata-mata murni bagi kepada Allah Azza wa Jalla. وخروجا من الخلاف <coughs> Dan keluar daripada perkara yang khilaf berselisih والحفاظ على جناب التوحيد dan menjaga, memelihara dari sisi tauhid إذا وجدت بعض الألفاظ المختلف apabila kamu mendapatkan sebagian lafaz-lafaz yang diperselisihkan oleh para ulama فيها بين أهل السنة Hah? بعض الألفاظ المختلف فيها بين أهل السنة eh, ikhtilaf yang terjadi di antara ahlu sunnah فغلب جانب الحفاظ على التوحيد maka kamu usahakan untuk menjaga tentang masalah tauhid وثيابك فطهر maka pakaian engkau hendaklah kamu bersihkan هنا فائدة di sini ada faedah kata beliau. Suila Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ditanya Imam Ibnu Baz rahimallahu taala. Ila lahu wa mu'tasimah. dikatakan kepada beliau eh, wa mu'tasima isma'na wa kathirin yaqulun eh. idza jaa adh-dhulm lil muslimin wa mu'tasima al-mu'tasim munadat al-mu'tasim imra'a nadat al-mu'tasim eh, eh seorang seorang misalnya mendapat suatu perkara yang bermasalah pada dirinya mengatakan wa mu'tasima dia mem- memanggil mu'tasim قال هل سئل هل يدخل في دعاء غير الله apakah perkataan-perkataan yang mengatakan wa mu'tasima itu berbentuk panggilan kepada nama seseorang ya apakah itu berbentuk satu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla وهي قصة مشهورة لامرأة dan ini adalah kisah yang masyhur di zaman Mu'tasim ويقول أن الجيش أن المعتصم حرك جيشا من أجل من أجلها yang dimana uh, la- Mu'tasim billah pada zamannya mengirimkan pasukan karena panggilan wanita tadi itu. فأجاب رحمه الله Syekh bin Baz menjawab, هذا محل نظر ini adalah sisi uh, apa namanya pandangan يحكى عن امرأة ولا يعرف صحته diceritakan tentang kejadian seorang wanita di zaman Mu'tasim, tetapi kesahihan riwayat itu perlu penelitian لأنها نادته وهو غير موجود karena dia memanggil ya sesuatu yang tidak ada wujud. قال رحمه الله إذا كان جرى على لسانها من غير قصد Eh, Syekh Bibas mengatakan apabila ini terjadi kepada lidah-lidah manusia tanpa ada tujuan, ما يكون من الدعاء لغير الله itu tidak dikatakan sebagai doa selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idza kana jara ala lisanihi an qasd. Tetapi kalau seandainya itu terjadi daripada lisan di lidah manusia, berlaku dan sering terjadi uh, dengan tanpa tujuan, bighairi qasd. Bighairi qasd. Biqasd. Biqasd. Amma idza jara ala lisanihi an qasd. Kalau terjadi itu Awal adalah bighair qasd, ma yakun du'a. Ah. Kalau seandainya itu terjadi kepada lisan-lisan manusia, kebiasaan mereka, tetapi ada tujuannya, ada maksudnya. أم ت- بغير آه، أما إذا كان جرى على لسانها عن قصد تدعوه Yang dia dengan eh, apa namanya tujuan memanggil atau berdoa atau minta, تستغيث به minta tolong kepadanya, يكون شركا أكبر maka itu adalah bentuk kesyirikan yang besar. وسئل مرة أخرى عن هذه القصة Ditanya Syibin Bas pada sisi lain, di tempat yang lain. An allati qalat wa mu'tasima wa huwa ghaib. Yaitu tentang kisah seorang wanita di zaman Mu'tasim yang memanggil ya Mu'tasim Qala dan dia ghaib. Dan Mu'tasim orang itu tidak ada. Qala in sahhat Syekh bin Bas. qala in sahhat Syekh bin Bas mengatakan kalau seandainya kisah ini benar, fa fi'luha ma hu bihujjah. Dan perbuatan tersebut bukanlah dikatakan hujjah. In sahhat fa fi'luha munkar. Kalau seandainya benar, maka perbuatannya dikatakan adalah perbuatan yang mungkar. Lakin qad yakun ya akhwan hina tabbaq al-qawa'id allati nabahtukum 'alayha fil bidayah. Perhatikanlah pada saudara-saudara saya bahwasanya saya telah berikan peringatan pada antum mengingatkan tentang Kaidah yang telah saya ingatkan pada pertemuan yang sebelumnya. Qala in sahhat fa fi'luha munkar. Kata beliau kalau saya bisa bebas mengatakan kalau seandainya kisah wanita ini di zaman Mu'tazim adalah benar, maka perbuatan dan ini adalah dikatakan mung mungkar. Ah. Mungkar, ya. Perbuatannya mungkar. Shuf, wasaf al-fi'l al-an. Awal qal syirk akbar. Dia mensifatkan fi'il sekarang adalah dia merupakan syirik besar. Wa awal qal wa huna qal munkar. Dan sini beliau mengatakan perbuatan mungkar. لكن لكن قال رحمه لكن قد يكون من باب أنه صدر منها لشدة ما غلب عليها من غير اختيارها أنه حصل لها من غير اختيارها bahwasanya perbuatan ini uh, terjadi bukan karena pilihan dia tapi tiba-tiba dia ucapkan قال رحمه الله وقد تعذر من جهة أنه صدر dan bisa wanita itu berutur karena kalimat itu muncul dari dia. Min ghairi ikhtiyarin wa min ghairi nabar. Bukan karena pilihan dia dan bukan karena keinginan dia. Wala basirata bisababin. Wala. Wala basirah. Dan tidak ada ilmu dengan sebab demikian. Bisababi ma ra'at min syiddatil haul, min syiddatil adab Dikarenakan sangat e, besarnya dia melihat tentang masalah azab atau hukuman dan sebagainya. وضح شوف نحن الآن ندرس هذا الناقض الاستغاثة والدعاء Dan kita mengingat pada itu sekalian adalah istighatsah, minta pertolongan dan doa. وهذا مثال الشيخ بن باز قال هذا شرك لكن قد تعذر. Ini Syekh bin Baz misalkan bisa saja ini adalah masih satu perbuatan syirik dan ini bisa juga dikatakan uh, yu'dzar ha? يعذر نعم. Bisa berudur. فطبق الشيخ بن باز ما فطبقنا مثالا من الشيخ بن باز ما تعلمناه. Dan kita mempraktekkan misal, misal ya permisalan contoh sebimbas terhadap apa yang kita pelajari. فالخلاصة <laughs> maka kesimpulan kata beliau أن هؤلاء الوسطاء bahwasanya perantara-perantara yang dilakukan dan diambil selain daripada Allah ke antara dia dengan Allah Azza wajal لم يكن كفار قريش يعتقدون فيهم النفع والضر dan orang-orang kufar Quraisy tidak berkeyakinan bahwasanya wasilah-wasilah tadi perantara-perantara tadi adalah bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. مع هذا حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. Bersama dengan demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka. بل لو كانوا يعتقدون فيهم النفع والضر فهذا هم كفار سواء كان هؤلاء أحياء أو أموات. هؤلاء لو كانوا يعتقدون فيهم في الأحياء نفسهم في الأحياء وليس في الأموات يعتقدون فيهم النفع وهم أحياء لكان كفرا بالله سبحانه وتعالى bahkan kata beliau dalam perkara makhluk yang hidup saja kalau mereka kira mereka manfaat dan mudarat kepada dia bisa bentuk satu ke kufuran kepada Allah kufur kufur nعم kufur kepada Allah azza wajalla yanfa'u yadur fi ma yakhussu fi ma yakhussu min af'alillah yaitu dia berkeyakinan bahwasanya makhluk ini bisa melakukan perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah ats-tsalits. Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan pembatal Islam yang ketiga man lam yukaffir al-musyrikin أو شك fi kufrihim أو sahha مذهبهم أو sahha مذهبهم kafara ijma'an. Yang ketiga pembatal Islam itu adalah sebagai berikut. Seseorang siapapun dia yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Yang baik lemahnya. Siapapun yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Atau dia ragu terhadap kekufuran mereka. Kami itu. Tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Atau yang kedua ragu di dalam kekufuran mereka. Atau yang ketiga adalah mereka menganggap sahih atau mensohhikan atau membenarkan mazhab mereka tersebut, maka ini dikatakan kufur secara ijma'. Kufrun ijma'an. Kafara ijma'an. Ya, kafir secara ijma'. Oh, ya. Oh, خلاص فلا يكفي أن يقول المسلم أنا أعبد الله tidak cukup bagi seorang muslim mengatakan saya beribadah kepada Allah. ولا يكفي أن يقول أنا أعبد الله ولا أشرك به شيئا. Tidak cukup juga dia mengatakan saya beribadah kepada Allah dan saya tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. لأن من شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت. Karena di antara syarat kalimat la ilaha illallah adalah mengingkari tagut, peribadatan selain kepada Allah Azza wa Jalla. فالكفر بالطاغوت يتضمن maka kekufuran atau mengingkari yang namanya tawud itu terkandung di dalamnya al-kufru yaitu pengingkaran wal-ibti'ad 'an syirki wa ahlihi pengingkaran dan menjauhi kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan قد كانت لكم قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang bersama dia merupakan kudwah yang paling terbaik bagi kalian. Ma hadhihi al-uswa al-hasanah? Apa itu kudwah uswah yang paling terbaik kepada Nabi Ibrahim dan orang bersamanya? إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم yaitu ketika Nabi Ibrahim dan orang bersamanya mengatakan kepada mereka Yakfi. kami telah uh, mengingkari dia ketika mereka berkata kepada kaumnya kami berlepas diri daripada kalian Inna bura'a'u minkum sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian Hal yakfi apakah itu cukup La. La kata beliau. Wa mimma Tapi ditambah adalah kami berlepas diri daripada kalian mimma, dan daripada apa-apa yang kalian ibadahi selain daripada Allah Azza wa Mimma ta'budun min dunillahi yaitu apa-apa yang kalian ibadahi selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kafarna bikum. Dan kami mengingkari kalian dan kufur kepada kalian, mengingkari kalian وبدأ بيننا وبينكم العداوة العداوة والبغضاء dan nampak di antara kita dan antara kalian uh, kebencian dan permusuhan. هل هذه العداوة apakah permusuhan ini وقت محدد apakah permusuhan ini ada punya batasan waktu في الرخاء وفي الشدة apakah itu pada waktu apa namanya ketika senang atau susah وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا dan nampak dan nampak bagi kita permusuhan di antara kita dengan kalian itu selama-lamanya. Ila mata hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai permusuhan itu hilang ketika kalian beriman kepada Allah saja. فالبغض للمشركين يكون بغضا kamila. Maka kebencian kepada kaum musyrikin itu hendaklah betul-betul kebencian yang sempurna. Laisa lil qalib laisa lil laisa lil kafiri ayyu mahabbatin fil qalb. Dan tidak dibenarkan bagi seorang pun bentuk apa apapun bentuk kecintaan kepada mereka tersebut. فيجب البراءة من الشرك وأهله dan wajib berlepas diri daripada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Falhubbu fillah maka cinta karena Allah wal bughdhu fillah dan juga benci karena Allah. Faman yu'min billahi wa yakfur maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan kufur kepada tagut faqad istamsaka bil urwatil wuthqa sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang sangat kuat dan kokoh. بكلمة التوحيد yaitu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. فلا, فلا يكفي أن تعبد الله وحده Tidak cukup hanya engkau beribadah kepada Allah saja. بل لا بد أن تكفر Bahkan wajib kamu mengingkari. بالعابد والمعبود من دون الله Wajib mengingkari yang beribadah dan yang diibadahi selain daripada Allah Azza wa Jalla. فإذا قلنا هنا أن الكافر Apabila kita mengatakan di sini bahwasanya seseorang yang kafir ليس له محبة أبدا في القلب tidak ada sedikit pun bentuk rasa kecintaan kepada dia selama-lamanya. فهذا يعني أن للمسلم له محبة في القلب Ini menunjukkan pada kita bahwasanya seorang muslim dia memiliki rasa mahabbah, rasa kecintaan di dalam hatinya. Baik, ana asal al-an soal. Baik, kita beliau sekarang saya bertanya satu pertanyaan. Hal lil muslim al mubtadi' mahabbah fil qalb? Mubtadi'ah? Naam. Apakah bagi seorang muslim pelaku bid'ah atau bid'ah ada kecintaan di dalam hati? Artinya ah. dalam hati kita kepada dia? Man yujib. Ah, Hal lil muslim al mubtadi' للمسلم jawab? المبتدع محبة في القلب Apakah bagi seorang muslim ya yang mubtadi' yang halu bid'ah dia, apakah ada rasa kecintaan kepada dia dalam hati kita gitu? من يجاوب Hmm, Siapa yang jawab? Tafadhal. Tafadhalu. آه نبغضه مثل الكافر طيب Apakah kita membencinya seperti kebencian kepada orang kafir? طب هل يبقى له محبة في القلب Apakah apakah masih tersisa? جاوب اذا مدارسه مدارسه يعني حتى لو خطا ما في مشكله جاوب جاوب جاوب آه، آه. تفضل لي تفضل تفضل يبقى له محبة لأنه آه. مسلم آه. أحد عنده جواب yang lain ada jawaban nah, kita Ali ada jawab yang lain ada jawaban enggak العموم أيها الأحبة هذه بس هي هي طارئة جاءت هكذا المسلم يبقى له محبة في القلب Seorang muslim itu tersisa atau ada terdapat di dalam diri kita mahabbah kepada dia. أليس المبتدع Bukankah pelaku bidah atau alu bidah tersebut يصلى عليه disolatkan kalau dia mati أو لا يصلى عليه atau tidak disolatkan? هل في الصلاة ترحم عليه وت- ودعاء له Apakah ketika kita solatkan itu ada sifat kata-kata tarahum mengatakan rahimallah وهذه atau mendoakan bagi dia? وهذا نوع من أنواع المحبة dan ini adalah suatu jenis bentuk daripada kecinta kecintaan الخلاصة يا إخوان طبعا هذه المسألة يعني حصل فيها أخذ ومد وجزر لكن ال ال الراجح فيها والله أعلم أن المبتدع لا لا يظهر له إلا العداوة والبغضاء كظهور ومعاملة sebenarnya kata beliau ini khilaf di kalangan ulama yang panjang tetapi uh, di dalam muamalah kita yang nampak mubtadi'ah yang nampak ya kepada ahli bid'ah faman sabara si aqidat salaf ra'at man sabara man qara'a ah. aqidat salaf barang siapa yang menetapkan mengokohkan tentang akidah eh, salaf ra'at tahdhira min ahli bid'ah mereka pasti berpandangan tentang wajib tahzir pada ahli bid'ah wa tanfir minhum dan menjauhkan umat daripadanya وزجرهم dan memboikot mereka بل والتنكيل بهم dan bahkan mengingkari mereka tersebut, فالض- Meng- men- menyiksa mereka itu. Diberi hukuman. فالمعاملة فالمعاملة في الظاهر يكون Maka- هكذا الأصل Maka muamalah secara zahir لكن في القلب ya demikian kadang kita lakukan, لكن tetap- في القلب tapi في dalam القلب hati يبقى له محبة الإسلام بقدر إسلامه kita tetap di dalam hati itu ada rasa mahabbah fil Islam. ah. Wala yakun mahabbah Islam. Yabqa fil qalb. Ya, tersisa dalam hati itu kecintaan karena dia hmm. Islam. Hmm. Yani yabqa eh, ya lahu. Yabqa lahu mahabbah fil qalb. Jadi masih ada artinya tersisa bagi dia kecintaan di dalam hati tersebut. Wa ma indahu min al bid'ah. Dan tetap juga berlaku kebencian dan kemarahan kita kepada dia daripada perbuatan-perbuatan bid'ahnya. Tapi namun kecintaan sebagai dia seorang muslim masih tetap ada kata beliau. Fafarqun baina الظاهر في التعامل وبر- وفرق فيما بين القلب It- eh, perbedaan di antara muamalah secara zahir kepada dia dan di antara uh, apa yang terdapat di dalam hati kita kepadanya. لو مات أعطيكم مثال لو عندكم في المركز هنا أشعري جار الشيخ أبو المنذر أشعري مثال kita misalkan misalnya di markas kita ini ada orang-orang bermazhab uh, Asy'ariyah Asy'ari مات أشعري الأشعري مبتدع kemudian dia mati dan kita tahu Asy'ari adalah al-bid'ah ولا يوجد في هذه المنطقة مثلا إلا المركز هذا dan tidak terdapat di markas ini kecuali ini لم يصلي عليه أحد dan tidak ada seorang pun yang mensolati dia لأثم الجميع lah Tapi- maka maka sudah tentu seluruhnya akan berdosa أثم لأنه مسلم يجب karena الصلاة dia عليه. muslim Jadi, karena dia adalah Muslim. Begini Pak Jarhamakullah. Misalnya seorang anak eh, bayin suwe ya. Huh? Bayin suwe hatta faham. Misalnya misalnya Asy'ari. Syairah. Syairah mubtadi'. Mati dia. Dia meninggal. Tidak ada orang mensolatkannya. Satupun. Sementara di markas di tempatnya ada markas kita. Nah kalau tidak ada yang mensolatkannya sama sekali satu orang pun. Maka kita sebenarnya berdosa. Lakin. Akan tetapi kita beliau. Abu Mundir Abu Mundir la yusalli alaih. Akan tetapi saya tidak mensolatinya. Tidak mensolatkannya. Yusalli alaihi akhar. Maka hendaklah yang lain mensolatkannya. Hatta la yuhsan adzan bihadal mayit annahu kana ala tariqir sahih. Sehingga tidak terjadi uh, husnul terhadap mayat ini. Puasanya disolatkan oleh orang seperti misalnya pimpinan pondok atau sebagai seorang alim sebagai pajak rahmatullah. Fa nahnu jama'na baina amrayn annahu muslim Dan sini kita kumpulkan di antara dua perkara, dia muslim, فصلينا عليه kita solatkan dia. وأنه مبتدع فترك الصلاة عليه أبو المنذر حتى لا يغتر الناس بما عنده لأنه معلم وقدوة Uh, kita solatkan dia, ya, sebagai dia seorang muslim. Tetapi saya misalnya pimpinan pondok tidak mensolatkan dia, sehingga kalau saya solatkan tentu orang akan tertipu dengan apa yang dianut oleh dia. وضح وضح Jelas kata beliau. هذا التأصيل مهم لأنه وجد الآن من من من يكفر أهل البدع Jadi Wala kata khatir. beliau terdapat di hari ini manusia-manusia kelompok-kelompok yang mengkafirkan ahlul bidah والعدل يجب مع السني ومع البدعي dan ke- keadilan perlu kita praktekkan baik bersama orang yang sunni atau orang ahlul bidah. وليس هذا تمييع Ini bukan tamyi', bukan bunglon. وضح قال رحمه الله من لم يكفر المشركين أو شك طب من هم المشركين Dan di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu dia dan kata beliau, siapa yang dia katakan musyrikin? كل مشرك لا يوحد الله فهو مشرك Kullu كل مشرك لا يوحد الله فهو مشرك Setiap orang musyrik yang tidak mentauhidkan Allah, maka dia katakan musyrik. يهودي Apakah Yahudi, Nasrani. dia, Nasrani, بوذي Budi, ملحد Mulhid, آه، Hindus. هندوس كل الذي ل- يجب أن تعتقد كفرهم Dan ini wajib kita meyakini tentang kekufuran mereka. بل وأعظم من ذلك أو شكيت بأنهم هل هم كفار أو لا Bahkan yang lebih parah daripada demikian adalah orang yang ragu tentang kekufuran mereka. Mereka kafir atau bukan kafir? Islam. Ini adalah bentuk uh, eh, kemurtatan daripada Islam itu sendiri. kafir. Dan perhatikanlah terhadap orang yang mengatakan jangan kamu katakan mereka kafir. Qul ghairal muslim. Katakanlah bahwa mereka bukan seorang muslim. Allah Azza wa Jalla qul ya ayyuhal kafirun. Allah Azza wa Jalla mengatakan katakanlah hai orang-orang yang kafir. Wa anta taqul muslim Dan engkau mengatakan bukan muslim. Allah Azza wa Jalla laqad kafara alladziina qalu inna thalatha. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan ya trinitas. Al-mas'alah Islam wa kufur wa riddah ya Masalah Islam dan kekufuran ridah wahai orang saya cintai. Man kaffarahu Allah wa rasuluhu yukaffar. Barang siapa seseorang yang sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia kafir. والله أنا أتردد اليهود في يهود كويسين في يهود يمكن يمكن يمكن إنهم مسلمين Kata dia, wallahi saya ragu. Uh, mungkin Yahud ini Muslim, uh, Muslim mungkin Nasrani Yahudi mungkin. dia baik sebagainya, Nasrani juga demikian. Kemungkinan ada yang Imkin, ada baiknya, kemungkinan imkin. begini ragu deh. فهذه ردة Ini dia katakan ridah keluar dari Islam. فالشك انتبه الشك غير الوسواس Syak, الشك syak bukan was-was. غير الوسواس الوسواس من عمل الشيطان Was-was itu adalah merupakan perbuatan syaitan. والشك عمل القلب Sementara syak, ragu itu adalah perbuatan hati. أيوة الوسواس لا يستعيذ بالله وانتهينا Was-was itu adalah perbuatan bukan perbuatan hati. Kita cukup minta tolong kepada Allah Azza Jal, dia akan hilang. Amma syakku fahu amalul qalb wa huwa islam Adapun rasa ragu itu adalah merupakan bentuk keluar daripada Islam dan itu adalah amalan hati. Wa min haula'i al man sahaha madhabuhum. Dan yang lebih parah lagi lebih besar lagi bentuk kesalahan dan kekufurannya adalah orang yang membenarkan mazhab mereka tersebut. Wallah kulluhum sah. Mereka mengatakan, ya sebenarnya mereka sunnya adalah benar. Allah rahim, Allah rahim, al-muslim, al-yahudi, al-nasrani, kullul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam maha pengasih, maha penyayang. Ya seluruh mereka Yahudi, Nasrani, Allah subhanahu wa ta'ala akan eh, menyayang mengasihi mereka.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 Hah? Allah bisa'bah. Ba'asin. Kalau akhir, Sebab sampai sini hmm. insyaAllah. Habis asar, habis asar mungkin ya, seruzek ya. Seruzek. Habibana Syaruzek. InsyaAllah Syaruzek, Syekh udah orang tua kita sudah sampai. Hmm. Alhamdulillah beliau sudah datang. Syekh, mantap. Mantap. Mantap. Mantap. <laughs> Eh, Insya Allah Pak Insyaallah orang tua kita suruh Zaid Nausabillan dan uh, habis maghrib itu Syekh Adil kembali sama Ustaz Askari. Lah kemungkinan besar sampai jam 10 kalian santai aja duduk-duduk. <laughs> Syekh Adil dia tahan sampai 10 Ya, di sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasalli.